Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Mandhumah Sufiqhi wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Jadi pantun yang ada dalam kitab ini itu karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sekaligus syarahnya. Syarahnya juga karya beliau. Sehingga antum nggak perlu bingung. Syarahnya siapa ya? Yang syarah beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pantunnya juga beliau yang menyusun. Paham ya? Kelebihan kitab ini adalah apa? Terkumpul padanya ilmu usul fikih sekaligus al-qawaidul fikhiyah. Kalau dulu kan kita pisah-pisah. Al-usul min ilmu usul sendiri, al-qawaidul fikhiyah sendiri. Sekarang ini gabungan. Gabungan antara kaidah-kaidah fikih serta pada dasar-dasar pokok seputar fikih. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman 295. 295. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau di situ? Qala al-muallifu Allah, perhatikan wal adatu aidan takunu bayyinatan. Terkadang ada kebiasaan suatu tradisi atau kebiasaan atau adat istiadat itu terkadang bisa menjadi bukti. Paham ya? Kemarin sudah kita lewati. Bukti itu kan macam-macam. Ya. Nah, barakallahu fikum, ada yang bukti. Bentuknya apa kemarin? Selain adah yang sudah kita lewati kemarin, sifat juga bisa. Ya enggak? Kemudian nah bukti yang bentuknya syahid. Paham ya? Orang yang orang-orang yang menjadi saksi. Nah, sekarang nah barakallahu fikum bukti tapi bentuknya bukan apa? bukan saksi orang, bukan pula sifat. Tapi adanya bayin, adanya apa? Ada kembali ke tradisi. Tradisinya bagaimana? Kebiasaannya bagaimana? Kita lihat. Rajulun talaqa imra'atah. Ini sering sekali ya jadikan contoh seorang suami menceraikan istri sering sekali jadi contoh. Jadi perlu diperhatikan. Rajulun talaqa imra'atahu. Ada seorang lelaki menceraikan istrinya. Walamma talaqaha idda'atil mar'atu anna awanil qahwah laha. Ini seru ya ini ya. Artinya apa? Ada seorang lelaki menceraikan istrinya, kemudian tatkala suami tersebut menceraikan istrinya, istri tadi wanita tadi mengaku-ngaku bahwasanya apa? Cangkir-cangkir kopi itu milik dia. Cangkir-cangkirnya. Dia ngaku-ngaku cangkir-cangkir ini milikku katanya. Wadda'ar rajul annal huliyya alladhi 'alaiha lahu Kemudian suaminya juga mengaku-ngaku bahwasanya perhiasan yang ada pada perempuan tersebut milik dia. Kalungnya milikku, gelangnya milikku, anting-anting milikku. Laki-lakinya ngomong kayak gitu. Yang perempuan juga mengatakan, "Ini piring-piringnya, gelas-gelasnya, cangkirnya milikku." Paham ya? Kita lihat. hal naqbal qaulal mar'ah fil mas'alah Apakah kita menerima ucapan wanita tersebut pada permasalahan yang pertama? Apa yang pertama tadi? Perempuan yang mengaku-ngaku apa tadi? cangkir-cangkir kopi milik dia. Eh, diterima atau enggak itu pengakuan tersebut? Nakula. Kita katakan enggak diterima. Kenapa? Li'anil 'adata anna awanil qahwah min 'indir masya Allah. Dikarenakan kebiasaannya itu yang namanya cangkir-cangkir kopi itu sumbernya dari apa? Laki-laki. Laki-laki kan menikah, punya rumah, perabotan rumah tangga itu kan biasanya yang beli laki-laki. Untuk kepentingan apa? Nawar Allah fikum masak-masak atau yang semisalnya. Kemudian kita lihat, wa hal naqbal qaular rajul fil mas'alah asaniyah? Pada permasalahan yang kedua, yaitu laki-laki yang mengaku-ngaku apa tadi? Perhiasannya milik dia, apakah diterima pengakuan tersebut? Naqul la. Kita katakan tidak terima. Kenapa? Li adata annal ladzi lahu huli huwal mar'ah. Dikarenakan kebiasaannya itu yang memiliki perhiasan itu ya wanita. Paham belum? Sekarang dalam rumah tangga suami istri yang biasanya pakai kalung, pakai gelang, pakai anting siapa? Handola. Istri atau suami? Dan kembali ke situ ada kebiasaannya sehingga pengakuan suami tadi enggak dianggap. Faham maksudnya ya? Faham? Pengakuan suami tadi tidak dianggap. Tanya dia lagi, wala nahtaju ila an nutalib bisyuhud. Di sini enggak perlu, enggak perlu kita mencari-cari saksi lagi. Mana saksinya? Mana buktinya? Enggak perlu lagi. Paham ya? Mana saksinya enggak perlu. Wal bayyinah fi hatain suratain hiyal adah. Bukti ha? untuk dua bentuk permasalahan ini adalah adah, kembali kepada kebiasaan. Famlum Kembali ke adah, kebiasaan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum salahnya ya. Yang kedua sekarang, yang berikutnya. Wal qarinah aidan takunu bayyinah. Terkadang qarinah, nah barakallahu fikum, qarinah itu suatu tanda, itu bisa jadi bukti juga. Buktinya mana? Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum barang tersebut milik si fulan. Dengan tandanya dan qarinah, bukan dengan sifat, bukan dengan apa? Bukan dengan saksi, bukan dengan kebiasaan. Tapi apa? Kembali ke qarinah, suatu tanda. Nah, lihat, rajulun haraba alaihi hutrah. Hutrah itu sorban. Ada orang lari Ya? Ketika lari dia membawa sorban. Lari sambil membawa sorban. Wa biyadihi Sudah pakai sorban, tangannya megang sorban lagi. Berarti sorbannya berapa jumlahnya? Dua. Nah, barakallahu fikum, lari dalam keadaan dia memakai sorban, kemudian megang sorban juga. Memegang sorban juga di situ. enam. Wa akhar wara'ahu yasih. Kemudian ada orang lain di belakangnya. Teriak-teriak dia, wa yaqul, "Atini ghutrati." Atini ghutrati. Mana sorbanku? Mana sorbanku? Yang di belakang ini ngejar-ngejar dia. Oh, yang di belakang ngejar-ngejar ya. Yang di belakang ngejar-ngejar, "Mana sorbanku? Mana sorbanku?" Tapi yang lari tadi bawa dua sorban. Secara koordinat tanda, sorban milik siapa yang tangannya tadi itu? Milik siapa? Milik yang ngejar tadi itu loh. Paham belum? Yang dia yang, yang ngejarnya ngomong, "Mana sorbanku? Mana sorbanku?" Yang di depan tadi yang lari tadi, yang lari tadi bawa dua sorban, dipakai satu, dipegang satu. Serta Korina tanda surban yang dipegang itu milik siapa? Milik siapa? Milik yang ngejar tadi kan? Ayo kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Faqala alladhi biyadihi al-khutrah. Nah, kemudian orang yang eh, yang surbannya ada di tangannya tadi dia mengatakan, "Nah, barakallahu fikum wa huwa al-harib itu orang lari tadi, hadili, ini punya aku kok. Ini sorban punya aku katanya. Padahal dia sudah pasti makai itu, sudah makai sorban, megang sorban juga. Dia katakan ini punya aku katanya, ini punya aku katanya. Wa qala talib, kemudian yang minta tadi, hadi khutrat ini punya aku, sorbanku. Nah, sekarang posisinya mana yang harus kita kuatkan? Walisahuna hunaka ada tahkum huma Di sana enggak ada suatu kebiasaan yang bisa dijadikan hukum di situ. Nakul hiyalit di talib, kita katakan itu sorban milik orang yang mencari tadi itu. Belum? milik orang yang meminta tadi itu. Lah kok bisa? Karena dia apa? Membawa dua sorban itu loh. Paham ya? Korinahnya untuk apa bawa dua sorban? Kemungkinan besar dia bermain-main tapi kan sorban satunya milik siapa? Milik yang mencari yang mengejar tadi. Paham belum? Jadi yang kita hukumi yang mana yang kita hukumi? Maksudnya yang kita benarkan yang mana? Yang punya sorban dua tadi itu atau yang yang ngejar meminta sorbannya tadi? Yang kita benarkan yang mana ini? Yang lari tadi juga ngaku ngaku ini sorbanku ini. Yang tak pakai juga sorbanku, yang tak, tak pegang juga sorbanku. Yang ngejar-ngejar tadi, mana itu sorbanku? Kita menangkan mana? Yang ngejar. Karena secara korinah, secara tanda, secara Korina barakallahu fiikum, enam sorban tersebut milik orang yang mencari atau yang mengejar tadi itu. Lakin akan tapi lawid da'at talib anna hutratahu hiya ala ra'sil harib. Nah, ini penting juga. Nah, akan tetapi kalau ternyata yang yang ngejar tadi itu, yang mencari-cari tadi itu, perhatikan ya, yang ngejar, yang meminta tadi itu, eh, dia mengaku-ngaku bahwasanya surbannya itu yang ada di kepala orang yang bawa lari tadi itu. Surbanku yang itu, yang kepalamu itu. Karena satunya surbannya surban lokal Indonesia, satunya surban Yamani itu loh. Mau ya? Yang di atas kepala itu surban Yamani. Mau ya? Surban Shailan itu ya. Nah, dia pengennya di kepala itu padahal apa? Padahal punya dia yang di tangan tadi, yang sorban Indonesia tadi ya. Terus bagaimana kalau itu? Eh, korinahnya kan akhirnya bertabur baur kan sekarang. Sorbannya yang mana yang milik orang yang nyari itu yang mana gitu loh. Yang ngejar tadi itu mana sorbannya gitu kita lihat. Li'anha ahsan minallati minallati biyadih. Karena sorban yang dipakai orang yang lari tadi itu lebih baik daripada sorban yang dipegang tangannya tadi. Fahuna labud nafiah min bayina. Kalau di sini baru dimintai bukti. Buktinya mana? Kalau yang dipakai di kepalanya sorban kamu buktinya mana? Buktinya di belakang ada tulisan made in China. Ternyata dicek belakangnya ada made in China. Ya udah. Berarti apa? Tambah kuat lagi bahwasanya sorban yang di kepala itulah milik orang yang ngejar lari tadi itu. Paham belum? Eh, karena apa? Karena ada buktinya gitu loh ya. Nah, Faham maksudnya paham ini? Ewa. Li'anal asla anna allati 'ala ra'sihi ghutratah. Karena pada asalnya surban yang di atas kepalanya itu milik dia, milik orang yang lari tadi itu hatta lawat da'at talib bi anal harib awal ma akhadha khutratah labisaha anha asan. hatta walaupun apa walaupun orang yang ngejar mencari tadi itu meminta surban tadi itu mengaku-ngaku mengatakan bahwasanya al-harib orang yang lari tadi itu awal kali mengambil surbannya langsung dia pakai kepalanya karena bagus surbannya. walaupun dia ngomong kayak gitu nah barakallahu fikum itu apa tetap dimintain untuk buktinya mana Wajah ala kutratah fi kemudian surban yang lari tadi itu dilepas yang dia pegang. Jadi sama dia tukaran itu, tukaran sama dia. Hatta idza udrika wa waddu'iya alaih. Ngabarakallahu fiqom. Bahkan kalau seandainya dijumpai dan juga diaku-aku, yaqul hadhihi allati biyadihi biadihi ya khutratuk. Nah, ini yang ada di tanganku ini, walaupun dia ngomong kayak gitu ya, ini ada di tanganku ini surbanmu. Naqul la syakka an hadza fihi ihtimal. Di sini masih ada ihtimal karena sama-sama surban. Sama-sama sorban. Yang di kepala juga sorban, yang dipegang tangan ini juga sorban. Nah, barakallahu fiikum. Ayo. Terus. Nah, paham maksudnya ya ada ihtimal. Ihtimal yang mana? Ihtimalnya sorban siapa itu ya? Sorban yang ngejar atau sorban yang dikejar? Paham ya? Sorban yang mengejar atau sorban yang lari? Kan ada ihtimal seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Dan lihat sini barakallahu fikum. Jadi ada ihtimal ya, ada ihtimal antara apa sorban itu milik orang yang ngejar tadi itu dengan sorban milik orang yang nah, lari. Kita lihat sini. Walakin la yasil li walakin la yasil li an yakuna bayyinah. Tapi di sini tidak sampai apa? Tidak sampai kepada itu jadi bukti. Intinya apa? Intinya di sini ada ihtimal. Harus ada yang bisa membuktikan bahwasanya sorban itu milik yang ngejar tadi atau milik orang yang nambar kalau fiikum membawa lari surbannya Karena dua surbannya dua surveinya dua sehingga apa terjadi ihtimal situ. Nah, barakallahu fikum untuk pastikan milik siapa. Naam. Al-muhim kata beliau yang penting anna kulna man da'a da'wa fa bayyinah. Ini kesimpulannya sudah. Yang paling terpenting bahwa setiap orang yang mengaku-ngaku atau menuduh dengan suatu tuduhan atau mengaku dengan suatu pengakuan maka wajib bagi dia mendatangkan bukti. Wajib mendatangkan apa? Bukti. Nah, wal bayyinah kullu ma yabinu bihil haqqo wa yudhir. Paham ya? Dan artinya apa? Bayina itu setiap sesuatu yang bisa apa? menampakkan kebenaran dan juga nah, menampakkan eh, barakallahu fikum memperjelas suatu kebenaran dan menampakkannya. Itu namanya apa? Namanya bukti. Buktinya mana? Ini loh buktinya. Tandanya ini loh. Paham ya? Sehingga apa? Nampaklah jelas di situ. Naam. Falimata? Nah, barakallahu fikum apa kata beliau? Wahia imma syuhudun wa imma qara'in wa imma adatun wa imma ahwal. Masyaallah. Tanda-tanda. Paham ya? Bukti itu Ima syuhud dengan saksi orang, kalau kita lewati pembahasannya ya. Ima koro'in dengan tanda-tanda sebagai bukti, ima adat, ima dengan kebiasaan-kebiasaan, wa ima ahwal, ima dengan keadaan-keadaan. Itu bisa menjadi bukti Koro'in, korinah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu firasat. Itu juga terkadang apa? Untuk mengetahui keadaan nam. Dengan bukti seperti ini, biasanya seperti ini. Nah, biasanya dia seperti ini, nah ini nanti ujung-ujungnya seperti ini. Itu namanya apa? Dengan apa? Dengan qara'in, tanda. Itu bisa menjadi apa? Bukti. Kita lihat sini. Wa qaluhu wa mukiran alzim yamina. pun yang mengingkari yang mengingkari, yang menolak tadi diharuskan bagi dia untuk sumpah, yamin, sumpah. Kalau antum mengingkari, enggak mengakui, sumpah. Paham ya? Sumpah. Dalilnya apa kemarin? Al-bayyinah al-mudda'i wal yamin alaman angkar. Nah, bukti itu Diharuskan bagi orang yang mengaku-ngaku atau menuduh, sedangkan apa? Sumpah itu diharuskan bagi orang yang mengingkari atau mengelak. Naam. Kita lihat sini, huna indana isman mansuban. Kembali ke nahwu perhatikan. Di sini ada dua isim yang mansub, mungkiran sama yaminan. Mungkiran sama apa? Yaminan. Falimadza nasaba hadzal fi'l maf'ulain? Kenapa fi'il di sini kok menasabkan dua maf'ul bih? Alzim ini loh. Kenapa kok menasabkan dua maf'ul bih? Nakul kita katakan li'anal fi'la alzama, dikarenakan fi'il alzama itu ya tak ta'adda ila maf'ulain. Karena dia itu membutuhkan apa? Muta'adi membutuhkan dua maf'ul, fahuwa babi a'ta wa kasa. Yang mana kata beliau, ini termasuk bab apa? A'ta wa kasa. Eh, bab a'ta wa kasa, yaitu a'ta itu kan butuh dua maf'ul bih. Kasa juga memberikan apa? membutuhkan apa? dua maf'ul B, Mahum soal ini ya? Paham ya? Fi'il muta'addi itu bagaimana? Berapa jumlahnya muta'addi itu? Ada berapa fi'il muta'addi itu? Ada yang muta'addi maf'ul wahid, maf'ulain, salasa, maf'ulat. Paham ya? Ada yang butuh satu maf'ul B, ada yang butuh dua maf'ul B, ada yang butuh tiga maf'ul B, Paham ya? Ada yang butuh tiga, tiga maf'ul B, Paham ya? Yang butuh satu maf'ul B, contohnya daraba. Daraba Muhammadun Zaidan satu yang butuh dua maf'ul b seperti apa? A'ta, kasa, dona akhwatuha. Butuh dua maf'ul b. Yang butuh tiga maf'ul b, paham ya? Fi'il-fi'il yang dia setimbang dengan apa? Af'ala tapi maknanya ikhbar. Nah, barakallahu fikum fi'il-fi'il yang dia itu setimbang dengan af'ala yang maknanya ikhbar, pengkabaran. Itu butuhkan tiga maf'ul b. A'lana, anba'a, akhbara. Eh? Kemudian apa lagi? A'lama a'lana anba'a akhbara na barakat a'lana ini semuanya membutuhkan tiga 30 lebih paham ya akhbara muhammadun zaidan amran qa'iman akhbara ha? muhammadun zaidan amran qa'iman tiga ya akhbara muhammadan zaidan amran akhbara muhammadun zaidan amran qa'iman tiga Muhammad mengkabarkan kepada Zaid bahwasanya Amr berdiri. Belum. Jadi kalau antum jumpai fi'il kok timbangannya af'ala maknanya maknanya adalah ikhbar, pengkabaran. Itu butuhnya tiga maf'ul bih. Paham ya? Jadi jangan sampai masa sih ada yang butuh tiga maf'ul bih, buktinya ada. Ya, sesuai dengan anak yang sebutan tadi itu ya. Nah, di sini alzama yulzimu itu sama dengan a'ta yu'ti. Paham ya? Butuh membutuhkan dua maf'ul bih. Wa dhahiru kalamin nadhim dan dohir yang nampak pada ucapan Nadim annal yamina tajibu ala kulli munkir fi ayyi da'wa. Secara dohir ucapan Nadim yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya sumpah itu mengharuskan atau diwajibkan atas setiap orang yang mengingkari atau mengelak pada semua tuduhan. Namanya. Jadi harus dia bersumpah itu seakan-akan seperti itu dohirnya. Wa hadha huwa dhahiru umumil hadis Inilah yang dohir keumuman hadis. Naam. Naam, kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau hadza huwa zahiru umul hadis. Inilah dohir keumuman hadis. Lakin ba'du ahli ilm akan tapi sebagian ahli ilm qayyada dzalika sebagian ahli ilm mengikat hal tersebut bima yuqda fihi bin nukul yaitu dengan sesuatu yang dia itu akan ditetapkan dihukumi kalau ada nukul-nukul itu penghalang untuk sumpah Paham ya? an itu adalah bahwa itu berarti lihat bawah itu al-imtina' anil yamin itu penghalang atau sumpah dia enggak mau sumpah dia. Sumpah enggak mau. Itu namanya an-nukul. Paham ya? Naam, al-imtina' anil yamin. Naam. Wa huwa al-mal yaitu apa di antaranya harta, masalah harta, wa may yuqsadu bihil mal, atau sesuatu yang diinginkan dengan harta, pergadaian yang kemarin kita lewati kan pergadaian, persewaan, nah barakallahu fikum itu enggak perlu. Dan biasanya orang enggak mau sumpah. Wa amma ma la yuqadda fihi bin nuqul. Adapun kalau suatu perkara yang tidak ditetapkan dengan apa? Eh, dengan an-nuqul yaitu penghalang untuk sumpah tadi itu, fa innahu la yulzam al-mudda'a alaihi bil yamin. Maka enggak diharuskan orang yang dituduh tadi untuk bersumpah. Li'annahu in lam yahlif fa innahu la yuqda alaihi. Dikarenakan kalau dia enggak mau sumpah, enggak bisa dihukumi. Paham ya? Enggak ada dihukumi sampai dia sumpah. Fa idza wa idza nakal al-munkir Eh, apabila orang yang mengingkari atau menolak atau mengelak tadi itu dia nah, menghalak, eh, tidak mau sumpah fahal taruddu al-yamin 'ala mudda'i sekarang apakah perlu sumpahnya diarahkan kepada yang nuduh karena yang dituduh enggak mau sumpah berarti kamu ada yang sumpah perlu enggak seperti itu belum si A ini penuduh si B yang dituduh si A nuduh si, si B nyuri ayam si B antum kemarin nyuri ayam mana ya kata kata si A Kasih B, enggak anak nyuri kok. Kemarin kan sejak, sejak pagi di rumah. Paham ya? Kemudian kodinya mengatakan kalau kamu benar enggak nyuri, sumpah. Kata si B, anak enggak mau sumpah nah, pokoknya enggak mau sumpah. Enggak mau sumpah pokoknya. Perlu enggak si kodi mengatakan berarti kamu aja yang sumpah. Kamu yang nuduh kan sumpah, berani sumpah enggak? Perlu enggak kayak gitu itu loh. Kita lihat. Fi dzalika qaulan ulama. Dalam masalah tersebut ada dua pendapat. Nah barakallahu fikum di kalangan para ulama. Faminhum di antara mereka man qala ada yang mengatakan la tarud Enggak perlu dibalikkan kepada yang nuduh. Wa minhum man qala tarud. Sebagian mereka yang mengatakan dibalikkan kepada yang menuduh. Naam. Was sahih, ini penting was sahih ini. Yang sahih anna hadza raji'un ila ila al-qadhi. Bahwasannya ini semuanya kembali kepada qadhi itu yang sahih. Kembali ke mana? Al-qadhi, hakim. Fa in ra'a an yaruddaha 'ala al-mudda'i. Kalau seandainya qadhi atau hakim tadi itu nah perpandangan bahwasanya sumpah tersebut perlu dikembalikan kepada yang menuduh litihamihi iyyahu bil kadzib dikarenakan dia menuduh orang tadi dengan kedustaan fala ba'sa maka enggak masalah. Eh, maka enggak enggak masalah. Naam. Wa illa kata beliau dan jika tidak demikian fal aslu maka hukum asalnya annal munkir idza nakala anil yamin qudi alaihi. bahwasanya orang yang mengingkari kalau enggak mau sumpah nah, terhalang-halang untuk sumpah enggak mau sumpah qudhi alai tetap dihukumi Faham ya? Kita lihat contohnya biar tambah jelas. Misalnya contohnya, idza da'a syakhsun ala akhar. Kalau ada orang mengaku-ngaku atas orang lain, faqala inna fi dhimmatik li asra'alaf dirham. Nah, orang ini ngaku-ngaku. Sesungguhnya kamu itu masih punya tanggung jawab hutang ribu dirham. Paham ya? Ngomong kayak gitu. Kamu wahai si A punya hutang kepadaku 10.000 dirham, kata si B tadi. Wa talaba minhul bayyinah. Kemudian dia meminta si B ini meminta bukti, mana buktinya? Faqala la bayyinatan 'indi. Aku enggak punya bukti. Pokoknya kamu punya hutang sama aku 10.000. 10.000 apa dirham? Buktinya mana? Aku enggak punya bukti, kata si pengaku-ngaku tadi Kata yang ngaku-ngaku tadi, yang mengaku tadi, dia ditanya, "Mana buktinya?" Aku enggak punya bukti. Pokoknya kamu punya hutang kepada aku sepuluh ribu dirham. Paham belum ini? wah, Ayo kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Naqul lil mudda' Kita katakan kepada orang yang tuduh dari itu atau orang yang diminta dari itu, Eh lif. Kalau kamu enggak merasa punya hutang, sumpah. Kalau la ahlif, aku enggak mau sumpah katanya. Kata orang yang di Naam barakallahu fikum dimintai tanggung jawab hutang tadi mana? Aku enggak mau sumpah katanya. Fahuna naqdi ala hadzal ladzi nakala bin nukul. Maka di sini kita menghukumi kepada orang yang tidak mau sumpah tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, kenapa kok enggak mau sumpah? Sumpah itu enggak membahayakan dia kok. Kalau benar dia enggak punya hutang, sumpah selesai urusan itu loh. Tapi kenapa enggak mau sumpah? Seakan-akan ada tanda bahwasanya benar dia punya hutang 10 ribu. Faham belum? Kan kalau seandainya dia sumpah pun tidak membahayakan. Ya enggak? Kenapa dia enggak berani sumpah itu loh? Berarti ada tanda di situ. Kenapa kok nggak berani sumpah? Kalau seandainya dia sumpah, paham ya? Kemudian benar nggak punya hutang, selesai. Tapi karena dia nggak mau sumpah itu akhirnya malah dihukumi gitu loh ya. Karena dia nggak mau sumpah akhirnya malah dihukumi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wa kemudian kita katakan, nah barakallahu fikum. Wa kemudian kita katakan, salim lil mudda'i 10000 riyal. Karena kamu nggak mau sumpah, serahkan kepada orang yang mengaku-ngaku tadi 10 real katanya. 10 ribu real Serahkan. enam ya? Nah, karena kamu enggak mau sumpah itu loh. Li'annaka idza kunta shadiqan fa innal yamina yadruk. Karena sesungguhnya kalau kamu tuh jujur, sumpah itu enggak membahayakan kamu itu loh. Kenapa kamu enggak mau sumpah? Ini ada tanda seakan-akan dia bohong. Kalau gitu malah dihukum ya. Udah kalau gitu nggak mau sumpah, serahkan 10 ribu real kepada dia. Paham Kenapa? Karena kalau kamu jujur, ngapain takut sumpah gitu loh belum? Orang kalau jujur itu kalau suruh sumpah ya seringan aja. Sumpah demi Allah wallahi katanya. Tapi yang jadi permasalahan orang udah enggak jujur, bohong, berani sumpah itu loh. Nah, itu bahaya sekali. Udah bohong, nah kemudian nipu, enggak jujur, dia berani sumpah itu bahaya. Kalau ini enggak ini, lihat nih contohnya nih. Kalau ini nah barakallahu fikum ini untuk menyelesaikan permasalahan gitu loh. Kamu kalau benar-benar enggak punya hutang sama sepuluh ribu, sumpah kamu Kata dia, "Anak kamu sumpah," katanya. "Ayo, nggak mau," katanya. Paksa nggak mau pokoknya. nggak mau dia pokoknya. Akhirnya, si kodi mengatakan, "Kalau kamu nggak mau sumpah, bayar tuh sepuluh ribu rial itu." Kenapa? Karena kamu kalau sumpah, kalau kamu enam sumpah pun nggak membahayakan kalau kamu jujur itu loh. Tapi ternyata dia nggak mau sumpah, malah langsung bayar itu loh. Kita lihat sini. Wa amtina'uka an yaminnya dulu ala sidqi da'wal mudda'i, ya kan? Eh? Dan faktor yang menghalang-halangi kamu nggak mau sumpah itu justru menunjukkan benarnya tuduhan orang yang mengaku tadi itu. Paham ya? Karena kalau dia ini sumpah, selesai atau enggak adalah selesai. Tapi karena karena dia nggak mau sumpah, malah justru itu menunjukkan apa? Sangat kuat orang yang mengaku tadi benar gitu loh. Faham maksudnya? Faham Isa? Ayo kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Fa in qala kalau dia mengatakan ana uridu an afdiya an afdiya yamini katanya. Aku ingin nebus sumpahku katanya. Eh, dia akhirnya ngomong itu. Ya udah kalau gitu tak tebus sumpahku katanya. Biar enggak biar enggak apa jadi masalah lagi. Fanaqul lahu kita katakan kepada orang tersebut iftadi bi yaminik. Eh, iftadi yaminak bima da'ahul mudda'i alaik. Kalau gitu tebuslah sumpahmu dengan apa yang diaku-aku orang yang mengaku tadi berapa? 10 ribu real. Mahum salah nih? Kalau kamu menebus sumpahmu berarti tetap antum mengembalikan ribu real. Namanya ya? asra alaf 10.000 real. belum? Nah, barakallahu fikum yaitu ribu real. Karena apa? Karena dia bermain-main gitu loh. Sudah sumpah kemudian setelah itu malah mau nebus sumpahnya. Kalau mau nebus sumpahnya, sumpahnya tetap sama. Eh, nah, barakallahu fikum tetap apa? Tetap sama karena dia suruh sumpah enggak mau katanya. Suruh sumpah enggak mau kemudian malah dia mau menebus sumpahnya tadi itu biar diganti dengan uang yang gantinya tetap 10 ribu. Faham soalnya ya? Jadi ketika disuruh sumpah nggak mau itu malah justru menguatkan orang yang menuduh atau mengaku tadi itu. Paham ya? Bahwasanya dia itu nggak jujur atau dia itu bohong. Kita lihat lagi, insanun akhar ada orang lain idda'al shaksin anahu qadhafah. Ada orang lain dia mengaku-ngaku atas orang lain bahwasanya dia itu menuduhnya Eh, Qadhafah itu main nuduh berzina ya. Menuduh berzina atau menuduh nah barakallahu fikum berbuat tindakan apa? Nah barakallahu fikum nan kriminal atau yang semisalnya. Eh, apa kita lihat sini. Apa kata beliau? Faqala al Kemudian orang yang dituduh tadi mengatakan ana lam akdzibuh. Nah, jadi gini, orang ini mengaku-ngaku kepada orang lain bahwasanya dia telah menuduh dia. Eh, orang yang pertama tadi menuduh. Eh, orang yang pertama tadi ngaku-ngaku bahwasanya si fulan itu menuduh dia, menuduh berzina atau yang semisalnya. Faqala mudda'alai kemudian orang yang dituduh tadi mengatakan ana lam akdzibu. Aku enggak menuduh dia kok. Fahal nahlifu? Apakah perlu? Nah, barakallahu fikum, di sini kita sumpah. Paham nih? Si A sama si B, si B datang sama si A. Ngomong si A, kamu kamu menuduh aku berzina ya? Kata si A, enggak, anak enggak nuduh kok, gitu loh. Kamu belum ini, Bang? Kata siapa enggak, anak nggak nuduh kok. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Apakah, apakah perlu yang kalau seperti ini untuk sumpah? Aku nah, la nahlifus. Eh, kita nggak perlu sumpah situ. Li'annahu Lawim imtana'a fa innahu la yuqda 'alaihi bin nukul. Dikarenakan kalau perusahaan ini terhalang-halangi, tidak akan dikasih hukuman situ eh, dengan semata-mata ada semata-mata ada apa penghalang untuk bersumpah. It innal qada'a bin nukul. yakunu fil mal dikarenakan untuk apa? dikarenakan menghukumi orang yang ada penghalang atau sumpah tersebut itu kalau berkaitan masalah harta wa mayusad bihil atau sesuatu yang diinginkan dengannya harta seperti apa pergadaian persewaan kalau ini kan tuduhan itu tuduhan berzina datangkan berapa saksi empat orang saksi kalau nggak bisa datangkan diapakan dicambuk berapa kali 80 kali paham ya nah barakallahu fikum ngeri Lakin law ra'a al qadi anna ma'al mudda'i quwwah wa qarinah. Tapi kalau seandainya si qadi yaitu si hakim tadi itu melihat di situ ada nah melihat kepada orang yang menuduh tadi mudda'i yang mengaku-ngaku tadi itu melihat ada kekuatan dan ada qarinah tanda fahadalah ba'sa bihi. Ini enggak masalah an yuqda'al mudda'i alaih bin nuqul. Maka enggak masalah tetapkan atas orang yang nah barakallahu fikum mengingkari tadi atau orang yang tuduh tadi itu dengan apa? Dengan nah barakallahu fikum suatu hukuman, suatu ketetapan. Li'annahu li'annahu yuqalu lahu dikarenakan dikatakan orang tersebut, "Idza kunta shadiqan annaka lam takdhifhu lam takdhifhu famal mani' minal yamin." Karena kita katakan, kalau kamu jujur, kamu itu enggak menuduh dia, kenapa kok kamu itu malah nambah enggak mau sumpah gitu loh. Kalau antum atau kamu itu enggak menuduh, ngapain kok enggak berani sumpah gitu loh. Kalau seandainya jujur berani, wallahi demi Allah aku enggak menuduh selesai gitu loh. Tapi ini enggak berani. Nah, Ketidakberanian ini menunjukkan bahwasanya dikhawatirkan apa? Justru yang menuduh itu dikhawatirkan apa? Dia Dialah yang benar. Ya, yang dituduh ini yang mengingkari tadi karena dia nggak mau sumpah malah khawatir dia justru yang tidak yang tidak apa yang tidak jujur. Wa hadzal qaul lahu wajha lahu wajha qawiyyah. Pendapat ini memiliki sisi yang kuat. Li'anna man kana shadiqan fi nafyin man mad'unya alaih la la yuhimmuhu an yahlif. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau seandainya dia itu jujur, Nah barakallahu fikum di dalam meniadakan sesuatu yang dituduhkan kepadanya maka tidak ada manfaatnya untuk dia sumpah. Paham ya? Jadi sumpah enggak pengaruh itu loh kalau jujur itu. Enggak usah takut itu loh maksudnya. Li'annahu shadiqun wa yubri' dhimmatah. Dikarenakan dia itu jujur dan sudah berlepas diri dari tanggung jawabnya. Wa yatma'in sahibah dan juga apa? akan tenang dianya. Paham ya? Tenang karena sudah sumpah selesai clear. Cuman kalau enggak mau sumpah itu malah justru apa menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Faham belum? Ihsan. Faham belum? Ayo. Nah, barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. Lawid du'ya 'ala rajulin annahu zana fa ankar. Kalau ada sesuatu tuduhan dituduhkan kepada seorang bahwasanya dia itu berzina, kemudian yang dituduh tersebut angkar mengingkari. Lam nahlifu. Di sini kita juga enggak minta apa? Enggak minta dia untuk bersumpah li'annahu la yuqda 'alaihi bin nuqul. Dikarenakan di sini kalau selama dia itu na'am barakallahu fikum, na'am eh, ada suatu faktor yang menghalangi dia bersumpah, maka kita enggak bisa menghukum dia. Karena ini posisinya tuduhan berzina itu enggak bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Harus datangkan empat saksi. Kalau enggak bisa dicambuk 80 kali. Faqulu man ankar fa inna 'alaihi yamin illa fima la yuqda 'alaihi 'alaihi fim illa fima la yuqda fihi alaihi bin nuqul. Maka hukum asalnya setiap orang yang mengingkari maka dia wajib bersumpah kecuali apa? Kecuali pada perkara yang tidak dianggap sumpah tersebut walaupun dia tidak sumpah ataupun walaupun dia sumpah, masalah harta atau masalah apa tadi? Sesuatu yang apa barakallahu fikum yang berkaitan dalamnya masalah harta, pergadaian, persewaan atau yang semisalnya. Fatabayyana anal qaidah maka nampaklah bahwasanya kaidahnya hiya yaitu kaidahnya perhatikan kitabnya al bayyinah 'ala mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Itu kesimpulannya ke situ juga. Bukti itu ditujukan diarahkan kepada orang yang menuduh atau mengaku-ngaku. Sedangkan sumpah diarahkan diwajibkan atas orang yang mengingkari. Wa annahu yustathna min dzalik bahwasanya dikecualikan dalam masalah tersebut idza kana dzahiru aqwa min al ashl Kalau dohirnya itu lebih kuat daripada asalnya. Kalau dohirnya lebih kuat daripada asalnya, barulah kita lihat pengecualiannya. Fa innana la naqbal yamin mudda'i. Maka di sini Hukum asalnya kan orang yang dituduh tadi harus sumpah. Tapi kalau ternyata apa? Dohirnya itu lebih kuat daripada hukum asalnya maka enggak diterima sumpahnya. Demi Allah anak enggak mencuri, demi Allah anak enggak nyolong misalkan. Tapi ternyata apa korinahnya? Eh? Ada tandanya gitu loh. Ada korinah-korinah yang lain dia itu sumpahnya karena takut. Oh, belum? Nah, biar selamat dari hukuman misalkan. Itu berarti nanti apa? Dohirnya itu nampak lebih kuat daripada asalnya. Seperti itu nanti apa? Kata beliau, la naqbal yaminal mudda'i. Ya, la naqbal yaminal mudda'a Orang yang dituduh tadi itu bahwa bersumpah nggak terima sumpahnya. Misal contohnya, masa bakal min da'wat talib hutrah biyadiharib tadi. Nah, kita lihat contohnya ada sebagaimana kita lewati contohnya. Nah, barakallahu fikum min da'wat talib yaitu pengakuan orang yang mencari atau mengejar Eh, mencari hutrah mencari sorban biyadi harib. Sorban tersebut berada di tangan orang yang lari. Nah, alaihi khutrah. Nah, eh, wa biyadi Orang yang lari tadi itu kan dua orang, B sama A. Si A ini lari membawa sorban. Di kepala ada sorban, di tangan ada sorban. Berapa berapa sorbannya berarti? Dua. Yang ngejar nih ngomong, "Mana sorbanku? Mana sorbanku?" Ngejarnya. Sorbanku mana? Nah, sekarang yang kita menangkan siapa? Ada korinah di situ kan? Ada korinah bahwasanya sorban yang satunya tadi itu kemungkinan besar milik orang yang ngejar tadi gitu loh. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Wa yakhruj 'ala al-hadis. Dan ini nanti kalau kasusnya seperti tadi itu, berarti tadi kan tandanya bukan dengan apa? Sifat tapi dengan korinah. Wa yakhruj 'ala al-hadis bi anna al-bayyinah ma bana bil haqq. Dan nah kalau fikum kasus ini, nah keluar daripada hadis bahwasanya bayyinah bukti itu adalah sesuatu yang akan semakin nampak kebenaran wal haq yubayyin fi hadis surah dan kebenaran na'am barakallahu fikum yubayyin dijelaskan di hadis surah pada bentuk ini bi anat talib bahwasanya orang yang minta ngejar tadi itu huwa alladzi lahul ghutrah bahwasanya dialah yang yang punya apa yang punya sorban wa yuqdallahu biha barulah kita tetapkan sorban tersebut milik dia karena korinahnya tandanya ada. Eh, mungkin biasanya orang lari kemudian posisi bawa sebuah sorban. Kemungkinan besar sorban yang dia pegang tadi itu milik yang ngejar. Berarti ketika yang ngejar kita ketemu, yang lari pun berhenti, hakim menghukumi. Ini berarti sorban kamu gitu loh. Belum dengan korinah tadi itu. Nah, Karena jarang sekali orang bawa sorban dua gitu ya, kecuali ada ada apa ada transaksi yang lain. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih sambungannya juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.